الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة بعد أخذ yakunu ila nafsihi yakunu ila nah, nafsihi itu haknya sah cetak waratu ilahi yakunu ila nafsihi fi hayatihi waratu ilahi yakunu ila nafsihi fi hayati wa ila sunati wa jawabati wa ina imanu bil qur'ani iman tara ani tibai rasuli sallallahu alaihi wasallam al ma'muru bil qur'an fil qur'ani lam yar lam yaruddan nisaa tibyanil nah dalil kaidah ini kita tetapkan apa yang Allah tetapkan kita tiadakan apa yang Allah tiadakan dan uh, uh, yang menjadi acuan untuk menetapkan nama dan sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Dalilnya adalah eh, dalil akal, eh, dalil wahyu dan dalil akal. Dalil wahyu diantaranya adalah firman Allah. Inilah kitab yang kami turunkan. Mubarakun dia adalah penuh dengan kebaikan, maka itulah maka ikutilah kitab tersebut dan bertakwalah supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat maka beriman kepada Allah dan Rasulnya yang merupakan seorang nabi yang ummi dan adalah seorang nabi yang beriman pada Allah dan firman-firman Allah Wattabi'uhu dan ikutilah dia supaya kalian mendapatkan hidayah apa yang didatangkan oleh Rasul maka ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah zat yang sangat keras hukumannya dan Allah berfirman siapa saya saja yang taat pada Rasul maka dia adalah orang yang taat kepada Allah dan siapa saja yang berpaling maka tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam alim hafizah untuk menjadi penjaga pengawas mereka jika kalian berselisih tentang satu hal baik kecil ataupun besar ini si nakirah didahului in syartiyah yufidul umum Fa'in tanaza'tum fi syai'in Maka jika kalian berselisih tentang apa saja e, Permasalahan Apa saja berkaitan dengan masalah agama Maka kembalikanlah Kepada Allah dan Rasul Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir itulah yang lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Wa anihkum bainahum putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka keinginan mereka. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya mengikuti wahyu dan mengikuti hawa nafsu adalah dua hal yang bertentangan siapa yang mengikuti wahyu maka dia tidak mengikuti hawa nafsu dan siapa yang mengikuti ahwa mengikuti hawa nafsu maka dia tidak mengikuti wahyu eh, ila ghairi dzalika dan lain-lain dan seterusnya minan nusus yaitu berbagai dalil uh, yang menunjukkan wajibnya beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan semua dalil yang menunjukkan wajibnya beriman dengan ajaran Al-Quran adalah juga sekaligus dalil wajibnya beriman dengan apa yang ada dalam ajaran yang ada dalam Sunnah karena di antara yang diajarkan eh, dalam Al-Quran adalah perintah untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kembali mengembalikan permasalahan kepada Nabi ketika terjadi perselisihan. Warat ilaihi dan mengembalikan perselisihan kepada Nabi caranya adalah ila nafsihi haknya telah cetak yaitu mengembalikan perselisihan kepada diri Nabi datang menemui Nabi dan bertanya dan minta keputusan. Fi hayati ini berlaku ketika Nabi masih hidup dan kembali kepada sunnah artinya eh, kembali kepada Nabi artinya kembali kepada sunnah Nabi setelah Nabi wafat. Maka di manakah iman yang benar terhadap Al-Quran bagi orang yang sombong untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal mengikuti Rasul itu diperintahkan dalam Al-Quran. Di manakah iman terhadap Al-Quran bagi orang yang tidak mengembalikan perselisihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal itu adalah satu hal yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Di manakah iman kepada Rasul yang diperintahkan oleh Al-Quran bagi orang yang tidak mau menerima baca apa yang terdapat dalam sunnah Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'." Dan telah kami turunkan kepadamu Alkitab itu Al-Qur'an tibyanan likulli syai' menjelaskan segala sesuatu sebagai penjelas Waalaikumsalam sebagai penjelas bagi segala sesuatu Wa minal ma'lumi di kita ketahui bersama bahasanya banyak perkara syariat baik ilmiah yaitu akidah, baik masalah akidah wal amaliyah atau fiqhiyah ilmiah di sini bukanlah artinya berkaitan dengan ilmu semacam kalimat kajian ilmiah Eh, namun ilmiah di sini artinya dia? permasalahan akidah wala amaliyah dan permasalahan apa yang bayanu habbi sunnah datang penjelasannya dalam sunnah maka eh, Fayakunu bayanu habis sunnah maka penjelasannya dengan sunnah adalah min tibiyanil Quran bagian dari penjelasan Al Quran. Artinya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu dengan dua cara. Hmm. Yang pertama dengan meletak, meletakkan kaidah umum, semisal memerintahkan dan mewajibkan taat kepada Rasul. Hmm. Maka setelah Al-Quran meletakkan kaidah wajibnya taat kepada Rasul, maka semua penjelasan yang ada dalam hadis itu bisa kita katakan adalah penjelasan Al-Quran. Nah, Al-Quran yang menjelaskannya secara global atau Al-Quran menjelaskannya secara tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran memberikan penjelasan secara rinci, secara langsung menjelaskan tentang banyak hal terkait dengan tata cara puasa, tata cara haji dan yang lainnya. Ini penjelasannya wahyu. هذه الآية كلها وجه دلالة منها على هذه القاعدة التي أجملنا أجملنا معناها على ما قرره الشيخ رحمه الله فقل هذه الآية Dalatum ala umuri minha Ala umurin Ala umurin minha Al-amru awalu Ucubul imanu Ucubul imani Ucubul imani wa taslimi Lima sil kitabi wa fi sunnati Rasulullah Rasulillah Wa fi sunnati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Wa hadha amrun syamilun Bi ahkamil ilmiyati والاعتقادية والعملية مثل مثل مثل الصلاة آه، والزكاة والحج والصيام وغير ذلك الأمر الثاني إن أنه يجب على المسلمين عند التنازع تنزع الرجوع عند تنزع الرجوع في فصل هذا النزاع إلى الله وإلى رسوله فرد إلى الله ورد إلى كتابه ورد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورد إليه في حياته ورد إلى سنته بعد مماته Nah, penjelasannya eh, ayat-ayat di atas seluruhnya mengandung eh, dalil jadi dalil atas kaidah yang telah disebutkan maknanya secara global ajmalna bagaimana yang telah disampaikan oleh penulis maka semua ayat yang beliau sebutkan menunjukkan mengandung beberapa poin poin yang pertama wajibnya iman dan pasrah dengan ajaran Quran dan Sunnah dan ini adalah amrun syamilun perkara yang mencakup berlaku untuk semua semua hukum baik hukum ilmiah wa tiqadiyah hukum berkaitan dengan masalah akidah ataupun hukum berkaitan dengan masalah al-amaliyah berkaitan dengan masalah fiqhiyah misal salat, zakat, haji, puasa dan yang lainnya poin yang kedua wajib atas kaum muslimin ketika tanazuk ketika terjadi perselisihan untuk arujuk mengembalikan perkara fi fasil hadan nizah dalam rangka mengurai perselisihan ini dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya dan kembali kepada Allah artinya kembali kepada Al-Quran kembali kepada Rasulnya artinya kembali kepada diri beliau secara langsung ketika beliau masih hidup dan kembali pada sunnah beliau setelah beliau wafat dan meninggal dunia. Mas ayufarriqa mubayyanan mubayyanan atau mujmalan al Quran wa bayyanat sunnatu aw ma aw aw hmm. man faradat ينفت الطريق ينفت الطريق على كل مقتدي هدى واستقامة من غير الكتاب والسنة فإن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بأقوال البشر التي هي نقص العقل أو القياس الفاسد أو الرأي آه بأقوال البشر أو القياس الفاسد أو القياس والمقياس الفلسفي الإقرائي المجرد بل تعبدنا سبحانه وتعالى بما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورتب على ذلك membawakan berbagai ayat yang tadi disebutkan oleh penulis Wa'idul Mutlaq Allah taala bahasanya sunnah itu wajib diikuti dalam rangka untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan secara global, global oleh Rabbuna oleh Allah dalam Al-Qur'an. Walhasil intinya eh, yang disampaikan secara global oleh Allah dalam Al-Quran titik Walhasil intinya tidaklah boleh bagi seorang muslim untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Haram atas seorang muslim membeda-bedakan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sawaun kana al-hukmu maka tidak boleh membeda-bedakan hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik hukum tersebut ya, fihima mubayyanan adalah hukum yang jelas disampaikan secara detail dalam Al-Quran dan e, dan dalam hadis atau global dalam Al-Quran kemudian dijelaskan oleh hadis atau hadis yang sahih bersendirian hanya hadis yang saya yang menjelaskannya dan itu sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya tiga hal ini wajib diterima oleh kaum muslimin. Wabi'ata maka dengan ini maka tertulah jalan atas semua orang yang mencari petunjuk istiqomah dan hidayah dari selain Quran dan Sunnah. Karena Allah tidaklah memerintahkan kita supaya beribadah dengan perkataan manusia yang merupakan murni akal atau kias yang tidak benar atau semata-mata e, pendapat dan Allah memerintahkan kita untuk beribadah dengan mengamalkan isi Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan hal tersebut mengatakan bahasanya dampak dari buah dari mengikuti Quran dan Sunnah dalam mendapatkan hidayah, keberuntungan, al-fauz, ya, eh, keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ijma para ulama dalam perkara agama adalah hujah karena dia pasti bersandar dengan naf. Maka disampaikan oleh pensara bahasanya hukum ya, bahasanya hukum uh, Islam atau aturan Islam itu ada tiga macam. Yang pertama adalah satu aturan perintah atau larangan yang e, disampaikan secara global oleh Al-Quran. Kemudian diberikan penjelasan detailnya oleh hadis. Kemudian uh, jenis yang uh, kedua adalah satu perkara yang diperintahkan atau dilarang dalam Al-Quran kemudian dijelaskan dengan begitu detail oleh Al-Quran. Maka perkara semacam ini biasanya kemudian kita jumpai juga hadis yang menegaskan dan memberikan uh, hal yang detail tentangnya tentang hal tersebut. Al-Quran menjelaskan tentang tata cara puasa dengan cukup detail maka kemudian kita jumpai hadis pun menjelaskannya dengan lebih detail lagi kemudian yang ketiga adalah satu hukum yang di dalam Al-Quran sama sekali tidak disebut-sebut satu perintah atau pelarangan yang di dalam Al-Quran sama sekali tidak disebut-sebut hanya disebut-sebut oleh dan dibahas oleh hadis. Maka tiga macam hukum ini ya, tidak boleh dibeda-bedakan. tidak boleh hanya mengimani hukum jenis pertama dan kedua dan tidak mau mengimani jenis hukum yang ketiga. Maka ada cara beragama yang keliru. Cara beragama yang benar adalah tidak membeda-bedakan antara hukum-hukum syariat ya, yang ada bil akli fawajaba fawajaba ruju'u bihi ila ma fil kitab wa sunnati qala syarih hafizahullah ta'ala syarihu qala syarihu hafizahullah ta'ala hadza dalilun muqni'un liman kana lahu qalbun aw aw aw aw qasam'a wa huwa syahidun wa kana taliban lil haqqi wal basirati wal fikhu wal fikhi fi dinillah azza wa jalla ilman wa amalan wa i'tiqadan wa ta'liman wa da'wata wa da'watan wa da'watan ila Allah azza wa jalla wafaqal kitaba wifqal kitabi wifqal kitabi wa sunnati wa sirati salafis salihi wa dhalika anna ma lam yarid bihi bayanun fil kitabi aw fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam ولا بد من قيد من قيد ذلك من قيد ذلك بسنة الصحيحة بسنة الصحيحة بسنة الصحيحة والسنة الصحيحة عند أهل العلم بالحديث أو الحديث الصحيح أو الحديث الصحيح أو الحديث أو الحديث الصحيح له خمسة شروط فيه أحدها عدالة الرواة عدالة الرواة الصحيحة الصحيحة الصحيحة هذا من علم الغيب الذي استأثر الذي استأثر الذي استأثر الله به ولا يجوز للمسلمين للمسلمين للمسلم أن يدعى أن يدعي أن يدعي كلمة تسديد أن يدعي أن يدعي علم ما غيب غيب ghayyabahullahu ghayyabahullahu subhanahu wa ta'ala anhu madama innahu laisa annahu madama annahu laisa indahu hujjatun yajibu yajibu taslimu laha wala hujjata hujjatun wala hujjatun yajibu taslimu laha bil ikbari anil ghaibi illa illa bitaruk Ila كتاب الله إلى كتاب الله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى Nah, kalau eh, musonib rahimullah adapun dalil akal kita katakan rincian perkataan tentang apa yang wajib atau mustahil atau mungkin atau boleh untuk Allah Ta'ala adalah termasuk perkara gaib yang tidak mungkin kita ketahui, kita jangkau dengan akal. Maka wajib merujuk, maka wajib merujuk dan mengacu dalam masalah tersebut kepada ajaran Quran dan Sunnah. E, penjelasannya hadat dalilun mukne, makanya adalah dalil yang memuaskan bagi orang yang punya masih punya hati yang bisa dipakai untuk berpikir dan dia pak memasang pendengarannya baik-baik dia pasang telinganya baik-baik wawa syahid ya, dan dia pikiran eh, dan dan dan dia rohnya ya, hatinya ikut menyaksikan tidak memikirkan eh, apa yang disampaikan eh, tidaklah kemudian memikirkan apa yang di luar apa yang disampaikan Dan tiga hal ini adalah e, syarat orang mendapatkan ilmu. Syarat orang mendapatkan ilmu. Maka yang pertama adalah lahu qalbun. Dia punya hati yang berpikir. Kalau hatinya telah dia tutupi atau hati telah tertutup, telah terkunci mati, maka ilmu dan kebaikan tidak akan bisa masuk padanya. Dan al-qasam'ah, dia pasang pendengaran baik-baik ya, kalau dia tidur atau dia ngobrol sendiri, maka nggak dapat ilmu. Namun dia pasang pendengaran baik-baik. Setelah dia pasang pendengaran baik-baik, ya, mendengarkan, diam, namun syahid. Namun seorang tak akan dapatkan ilmu ketika syahid dan dia hadir. Artinya yang hadir bukan hanya badannya, badannya hadir di majelis ilmu namun pikirannya di rumah, pikirannya di tempat lain, maka meskipun dia dia mendengarkan kayak pasang telinga, dia nggak dapat ilmu, dapat ilmu. setelah dia pasang telinga baik-baik, menyimak dan mendengarkan, nah, dia juga pikirannya juga ikut hadir dalam topik yang dibahas, dan permasalahan yang dikaji, E, pikirannya tidak melayang-layang ke tempat yang lain maka selama orang itu masih ada padanya tiga hal ini maka dia akan bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat, mendapatkan manfaat dari semua yang disampaikan kepadanya. Jadi adalah seorang yang mencari kebenaran, mencari ilmu, mencari pemahaman tentang agama Allah Azza wa Jalla untuk diketahui kemudian diamalkan, diyakini, diajarkan dan didakwahkan sesuai dengan Quran dan Sunnah dan perjalanan salafus saleh. Wadhalika dan hal tersebut penjelasan tentang apa yang wajib, mustahil dan tidak dan yang boleh untuk Allah Anak malam yarid bihi bayanun fil kitab Bahasanya segala sesuatu yang tidak ada penjelasan dalam Quran Sunnah Nabi dan Sunnah Nabi Ya maka kita tidak bisa menjelaskannya Dan berkaitan dengan sunnah perlu ada tambahan kata-kata sahihah Maka tidak cukup hanya ada dalam sunnah, dalam hadis nah, Tidak semua hadis bisa jadi hujah yang bisa jadi hujah adalah hadis sahihah. Dan hadis yang sahih menurut penjelasan para ulama pakar hadis adalah hadis yang memiliki memenuhi lima kriteria semua para rawinya percaya, kredibel, mereka punya e, hafalan yang baik, bahasanya yang dia dengarkan adalah apa yang dia dapatkan dari gurunya dan seterusnya sanatnya bersambung tidak mengandung sudut penyelanahan dalam sanat ataupun matanya dan terbebas dari cacat. Dan merinci atau menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Tidak pula ada dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih Maka ini adalah di antara perkara raib yang Allah simpan untuk dirinya tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengaku-ngaku mengetahui apa yang Allah tutup-tutupi. Maka selama seorang itu tidak memiliki hujah yang wajib untuk kita tunduk padanya. Ya. Maka seorang itu tidak boleh memberikan penjelasan dan rincian berkaitan dengan masalah Allah. Dan tidak ada hujah yang wajib kita untuk pasrah dan tunduk padanya berkaitan dengan perkara berita tentang hal yang gaib kecuali Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan masih kaidah kedua tentang dalil ee, eh, berkaitan dengan masalah kaidah-kaidah tentang ee, eh, dalil asma wa sifat nusus <coughs> ma wa sifat iman يسل القول bidahiriha mayatabadaru Nah, e, kaidah yang kedua wajib e, terhadap nusus e, kitab sunnah wajib kita maknai ala zahiriha sebagaimana makna bahirnya, tanpa kita selawengkan terutama e, e, nusus sifat Haitula majalah lirai karena tidak ada ruang bagi akal fiha berkaitan dengan nususul Quran dan sunnah. E, dalil e, kewajibannya adalah asamu wal aklu. E, la yazal musannif rahimallah maka penulis masih yujli al qaula menjelaskan Eh, penjelasan menjelaskan perkataan tentang kaidah berkaitan dengan dalil sifat dan menjelaskan jalan yang benar fil istidlal dalam masalah berdalil dengan berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dari Quran dan Sunnah. Tapi mata dan apa yang beliau sebutkan Anifan baru saja mengandung dua poin. Poin yang pertama dia menjelaskan apa yang jadi kewajiban seorang muslim sulukuhu yang wajib untuk ditempuh oleh seorang muslim hialah terhadap dalil Quran dan sunnah secara umum dan dalil-dalil yang mengandung dan membicarakan sifat Allah secara khusus maka wajib atas seorang muslim eh, yang mencari untuk dirinya meniti jalan orang-orang yang beriman dan jalan para ulama peneliti hendaklah dia memaknai dalil Quran dan Sunnah menurut makna zahirnya. Wa yakni pidahir zahir dan yang dimaksud dengan makna zahir ingat bukalah makna literal, bukalah makna e, mufroda. Bukalah makna zahir itu makna mufroda. Yang dimaksud dengan makna zahir adalah mayat yatabadaru ila dhihni minha dalam makna yang langsung tertangkap oleh benak orang Arab ketika membacanya. Wifqal lisanil Arabi yang sesuai dengan e, bahasa Arab. Maka orang yang paham bahasa Arab, baik orang yang e, tulen Arab ataupun orang ajam yang sudah memiliki nilai rasa bahasa Arab eh, apa yang bisa langsung e, makna yang tertangkap ketika membaca satu teks eh, maka itulah makna bahaya yang boleh jadi itu berbeda dengan makna mufroda yang boleh jadi berbeda dengan makna literal makna kamus untuk masing-masing kata Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan uh, Al-Qur'an dengan uh, bilisan al-arabil mubin dengan bahasa Arab yang nyata dan mengajak para hamba untuk memahaminya dan merenungkan serta mengamalkannya. Demikian pula sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbahasa Arab yang jelas. Walhasil ringkasnya Quran dan Sunnah wajib bagi orang yang mencari kebenaran ketika berdalil dengan Quran dan Sunnah untuk memaknai dalil Quran dan Sunnah dengan dalil dengan makna zahir sistem batil ahkam demikian dalam rangka ya, ketika menyimpulkan hukum Walaibar dan tidaklah sepatutnya itu tidak boleh dan tidak boleh baginya untuk berpaling meninggalkan makna zahir yang disimpulkan dari teks sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab sampai dia ditarik ya, eh, atau dijauhkan dari makna zahir tersebut sarifun sesuatu yang memalingkannya dan yang memalingkannya ini boleh jadi nas dalil yang lain ataupun ijma Dani hadal wujubi auda'a kitabahu syar'in musawwikhin uh, poin yang kedua al illah sebab ilatu hadal wujub sebab wajibnya poin pertama kenapa poin pertama itu wajib maka illah wajibnya poin pertama yang pertama berkaitan dengan dalil Quran dan Sunnah secara umum kita katakan karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang Allah inginkan untuk para hamba min syar'in berbagai syariat yang Allah inginkan untuk para hamba maka orang yang melakukan takwil mentakwil makna zahir tanpa dalil maka dia adalah orang yang bighairi musawirin tanpa alasan pembenar faktor yang bisa dibenarkan maka dia telah menyelewengkan firman Allah dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari makna yang benar ala wajib dari makna yang benar kepada makna yang lain atau beberapa makna yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah eh, Azza wa Jalla maka alasan eh, berkaitan dengan dari Quran dan Sunnah secara umum kenapa kita wajib e, memaknai dengan makna zahir ya. karena apa yang Allah, Allah sampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah itulah yang Allah inginkan dari para hambanya maka meninggalkan makna zahir tanpa dalil makin adalah tahrif ya. Ferdian tertinggal. Asalnya ini sebagai institusi bupati di anak akla reka lalu dia majalum. Kalau yang tadi ul aklu ayat buta wafa au yang dia anhu. Tapi hati kopi lagi kopi jatun amatun dijami usul ini. Al wajibu ala mukalifi al wukufi indah nabi. Berhatta fil furuhi indah hilafi rodi. Waktu إلى الخلاف الرد إلى الناس إلى كتاب الله إلى الله وإلى رسوله فقد تقدم معنى هذا كفى قول بقي بقي القول في شيء واحد وهو ما دليل ما دليل هذا الذي قرره المسلك رحمه الله تعالى فالواجب يقول رحمه الله فالجواب فالجواب يقول رحمه الله Wadailu dalika asamu wa atlu amma sam'u ta'ala Najalabihi ruhul amin Ala kodika minal mundiri Litakuna Litakuna minal mundiri Bilisanin arabiyin mubin Fakauluhu Inna anzalnahu qur'anan arabiyan La'allakum ta'kilun Fakauluhu Inna ja'alnahu qur'anan arabiyan La'allakum ta'kilun Wahada yadulu ala wujubi على ما ظاهره باللسان العربي إلى أن dalilun Nah, poin yang kedua berkaitan dengan nusus sifat, maka kita wajib mengikuti makna zahir karena akal tidaklah memiliki majal ruang untuk bisa menetapkan sifat. Maka akal tidaklah mampu untuk menetapkan sifat bagi Allah atau meniadakan sifat dari Allah wafil eh, wafil haqiqah eh, sebenarnya kaidah ini adalah kaidah yang bersifat umum yang berlaku untuk semua pokok-pokok agama. Maka wajib atas mukallaf untuk mengikuti nak. Bahkan bukan hanya dalam pokok agama, dalam artian akidah. Ini juga berlaku fil furu' dalam masalah fikih. Pada saat terjadi khilaf, perselisihan, perbedaan pendapat, maka wajib kembali kepada nafs, kepada kitabullah, kepada Allah dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna tentang poin ini telah lewat. Bagi al masih tersisa e, perkataan dalam satu poin yaitu apa dalil untuk poin yang disampaikan oleh penulis untuk kaidah yang disampaikan oleh penulis wajib mengikuti makna zahir. Maka jawabnya telah beliau jawab sendiri dalil wajibnya mengikuti makna zahir adalah Quran dan sun, uh, Quran sunnah dan akal wahyu dan akal dalil akal dalil wahyu adalah firman Allah Taala nazala bihi ruhul amin Al-Quran itu turun dibawa oleh Jibril yang nama lainnya yang gelarannya adalah roh yang terpercaya Ala dikali takuna minal mungdirin turun pada hatimu supaya engkau termasuk di antara orang-orang yang memberikan peringatan dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata. Demikian juga firman Allah, yang kami telah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Dan juga firman Allah, dan kami jadikan dia adalah Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Wahada yadul maka Nah, ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya memahami Al-Quran sebagaimana tuntutan makna zahirnya menurut bahasa Arab. Kecuali jika ada yang naa minhu dalilun syar'iun kecuali jika terdapat dalil syar'i yang melarang dan mencegah kita untuk memaknai memaknainya dengan makna zahir. tambahan atau berkaitan dengan uh, dua ayat yang dikutip oleh penulis uh, surat Yusuf dan surat Zuhruf Inna angzalnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun dan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun berkaitan dengan surat Zuhruf ayat yang ketiga inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun Ayat ini dijadikan dalil oleh Mu'tazilah untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka katakan inna ja'alnahu Qur'anan itu mereka maknai dengan inna khalaqnahu. Kami menciptakan menciptakannya, menjadikannya diartikan kami menciptakannya. Berarti Al-Quran itu makhluk karena Allah mengatakan inna ja'alnahu Namun tafsiran Mu'tazilah untuk surat Zuhruf ayat yang ketiga ini tidak benar. Kita jawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama berdasarkan kaidah bahasanya penafsiran yang paling baik adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Katsir di mukadimah tafsir Ibnu Katsir, tafsiran yang paling baik adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Maka kita katakan berdasarkan kaidah ini Bahasanya makna ja'alna itu e, e, telah dijelaskan di surat Yusuf ayat yang kedua. Inna ja'alna Qur'anan Arabian itu maknanya telah dijelaskan oleh surat Yusuf ayat yang kedua. Itu inna anzalnahu Qur'anan Arabian yang dimaksudkan dengan kami jadikan dia Quran berbahasa Arab adalah kami turunkan dia dengan berbahasa Arab. Kemudian yang kedua berdasarkan kaidah nahwu biasanya dalam bahasa Arab memang ja'ala terkadang maknanya kholakok namun ada saatnya di mana ja'ala itu maknanya kholakok sebagaimana ada saatnya ja'ala itu maknanya sayara jika ja'ala itu maf'ul bihnya cuma satu eh, maka dia maknanya khalaqa wa ja'ala dhulumati wan nur wa ja'ala nur artinya khalaqa nur Allah yang menciptakan cahaya namun kalau maf'ul bihnya dua maka maknanya sayara bukan khalaqa. Sedangkan di surat zuhruf ayat yang ketiga, Ja'ala di sini punya dua maf'ul bi. Hak dan Qur'anan. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan Maka ini menunjukkan tidak tepatnya memaknai ja'alnahu di sini dengan khalaqna karena maf'ul bihnya dua maka kalau berdasarkan sudut pandang bahasa maka inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan itu maknanya bukan inna khalaqnahu qur'anan arabiyyan namun maknanya inna sayyarnahu qur'anan arabiyyan demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa wa